Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terus mempelajari bahasa Arab dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari Insya Allah akan bermanfaat bagi kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita baik di dunia dan di akhirat kelak. Izinkanlah kami pada kesempatan malam ini menyampaikan atau mendoakan kepada seluruh kaum muslimin yang saat ini sedang ditimpakan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Karena banyak kabar kita dengar eh, menyebarnya penyakit demam berdarah dan diantaranya ada beberapa kerabat kita yang sekarang ini sedang menikmati berbaring di atas kasur di rumah sakit. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan pahala juga dihapuskan dosa-dosanya insya Allah atas kesabaran yang mereka lakukan Dan mudah-mudahan masih terus semangat untuk terus mempelajari bahasa Arab ini. Baik, ikhwan wa akhwatillah. Hari ini kita masuk ke التدريب الخامس أو التمرين الخامس latihan kelima صفحة أربع وأربعون Safha Arba'un wa Arba'un Halaman 44 Bagi yang memiliki buku cetakan lama Ada sekretarik? Cetakan kelama, cetakan lama Afwan e, Cetakan lama Antum bisa temukan Latihan ini latihan Al-Khamis at al Khamis di halaman Arba'un atau Arba'atun wa Arba'un Halaman 44 Adapun Antum yang memiliki buku cetakan baru antum bisa lihat di safhah khamsatun wa arba'un. Khamsatun au khamsun wa arba'un. Halaman 45. At-tamrin al-khamis atau at-tadribul khamis. At-tamrin bermakna at-tadrib. At-tamrin latihan bermakna at-tadrib. Latihan. Ta'ammal al-amthilah al-atiyah sebelumnya anak harap mudah-mudahan antum baik yang di studio maupun ikhwan dan akhwat di rumah tidak lupa untuk melakukan meraja sebelum kita mempelajari uh, latihan kelima ini karena uh, sangat membantu sekali jika antum mengulang kembali pelajaran sebelum kita mulai pelajaran yang baru. Nanahi? Ya, Alhamdulillah. Saya Cetakan baru dan saya cetakan lama anak ralat Cetakan baru dan cetakan lama tetap ada di halaman 45. Khamsatul warbaun. Baik. استمع جيدا استمعوا جيدا انظروا إلى الكتاب واستمعوا جيدا التأمل الأمثلة الآتية تأمل الأمثلة الآتية تأمل ما تأمل تأمل تأمل يتأمل تأمل يتأمل تأمل perhatikan ta'amal artinya perhatikan al-amsilatal atiyah al-amsilatal atiyah al-amsilah jamak min ha misal atau misal misal misal al-amsilah contoh-contoh atau misal-misal. Alhamdulillah dari bahasa Indonesia ternyata, dari bahasa Arab ternyata. Al-misal itu. Al-atiyah berikut ta'ammal al-amsilah al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-baitu. Al-baitu. البيت في البيت من البيت من البيت إلى البيت إلى البيت المستشفى المستشفى في المستشفى في المستشفى من المستشفى من المستشفى إلى المستشفى إلى المستشفى أمريكا أمريكا في أمريكا في أمريكا من أمريكا من أمريكا إلى أمريكا إلى أمريكا ألمانيا ألمانيا في ألمانيا في ألمانيا من ألمانيا من ألمانيا إلى ألمانيا إلى ألمانيا ما يوجد فرق بين الطبعة القديمة والطبعة الجديدة ما عندكم فرق Alhamdulillah tidak ada bedanya alhamdulillah antara cetakan baru dan cetakan lama. Kalimatnya sama semua. Taib. Al-mufradat huna akid annahu laysat jadidah. Ana yakin kosa katanya bukan kosa kata yang baru. Harus lagi ya kawan? Bala. Al-mustashfa mana al-mustashfa? Rumah sakit. Rumah sakit. Amerika, Almania, ini nama nama negara. Almania, mau Almania, Jerman, ألمانيا جرمان البيت من البيت ya kawan? rumah rumah Tapi anda perhatikan di sini sebelum kita baca uh, kalimat al baitu lalu al mustashfa Amerika dan Almania di sini diletakkan di belakang harful jar setelahnya pertama, pertama kali disebutkan sendirian, berdiri sendiri, tidak disertai atau tidak didahului oleh kalimat e, atau harful jar. Al-baitu, al-mustashfa, Amerika, Almania. Kemudian setelah itu diletakkan setelah harful jar. Diletakkan setelah harf al-jar. Dan kita tahu bahwasanya harful jar isim yang diletakkan setelah harful jar isim yang diletakkan setelah harful jar antum melihat maka setelah itu dia harus majrur. Ana ulang. Isim atau kata benda yang diletakkan setelah harful jar maka hukumnya harokatnya harus harokat huruf terakhirnya harus majrur dan tanda satu isim itu majrur adalah dia diberikan harokat kasrah jika dia atau jika isim tersebut mufrad tunggal fil baiti antum lihat minal baiti ilal baiti fi man ah, afan, fi min dan ila semuanya adalah harful jar. Kalimat al-bait yang datang setelahnya, setelah harful jar semuanya antum lihat harokat huruf terakhirnya adalah kasrah karena dia, dia majrur. Majrur disebabkan karena adanya harful jar sebelumnya fi, min dan ila. Sampai sini jelas insyaallah? Wadah? Wadah insyaallah. Wadah ya. Tajri Wadah. Jelas? Lalu lihat kalimat berikutnya. Al-mustashfa. Fil mustashfa. Minal mustashfa. Ilal mustashfa. Antum lihat di sini ada ada sedikit keunikan. Kalimat al-bait tadi al-baitu, al-baiti berubah menjadi kasrah di sini. Al-mustashfa fil mustashfa al mustashfa al mustashfa. Dalam berbagai keadaan dia tetap. Sebelumnya anak tanya, kalimat al-mustashfa mana huruf terakhirnya? Mana uh, huruf terakhirnya apa? Di kalimat al-mustashfa. Kalau al-baitu huruf terakhirnya adalah ta. ta. Kalau al-baitu huruf terakhirnya Ta. Tapi kalau al-mustashfa huruf terakhirnya adalah? Ah, di situ ada alif. Alif. Alif yang bentuknya sama seperti ya. Alif ini namanya alif ini namanya alif. Hah? Alif maksur. Alif maksur. <clears throat> صح لأنه لازم لازما بهذا الاسم لا يفارقه Alif di sini maksur, bentuknya sama seperti ya. Dan apa yang uh, membuktikan bahwa ini adalah alif karena sebelum huruf alif tersebut ada harokat fathah. Al-mustashfa. Huruf fa huruf sebelum huruf terakhir itu berharokat fathah. Sama seperti kalimat Amerika, lalu Almania. Sebelum alif maksur itu ada tanda harokat apa ya, kawan? Harokatnya? Dhammah atau kasrah? Fathah. Harokatnya? fathah. Intabihu ya kawan. Ah, isim ini <clears throat> di sini di latihan ini kita uh, sedikit diminta untuk menjelaskan salah satu bab yang ada dalam kaidah nahwu yaitu bab tentang alisem al-maksur dan biasanya disertai dengan alisem al-manqus lalu juga ada penjelasan tentang alisem as-sahih. Akan tapi kita cukuplah kita menjelaskan satu bab saja itu bab alisem al-maksur. Anda melihat di sini isim yang diakhiri dengan huruf alif Lalu sebelumnya, sebelum huruf alif, harokatnya fathah, maka disebut sebagai ismun maksurun. Ismun mada ya Ismun maksur. Isim yang diakhiri dengan alif maksur. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa di sini disebut alif padahal bentuknya seperti ya? Apa bukti bahwasanya ini menunjukkan alif, bukan ya? Karena sebelum huruf e, alif ini ada harokat fathah. Hukumnya, isim maksur hukumnya dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan sendiri maupun didahului oleh harf jar maupun dalam keadaan yang lainnya, tandanya adalah tetap tanda e, seperti tanda al-baitu al-baiti tapi tidak terlihat. Maksudnya, Ketika kita katakan al-mustashfa, maka kita katakan bahwasanya isim ini tanda harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Tanda atau tanda atau harokat huruf terakhirnya adalah apa tadi ikhwan? Dhammah. Akan tapi tidak terlihat layaknya kalimat al-baitu. Akan tapi tidak ter, terlihat. Kita katakan dalam istilah uh, Arabnya Al-harakah muqaddarah. Al-harakah muqaddar. Harakat huruf terakhirnya tidak terlihat tidak terlihat zahir, tapi kita andaikan dia ada. Al-mustashfa ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad dhamma al-muqaddara ala akhirih. Kalimat al-mustashfa isim yang harokat sebenarnya adalah apa ya, ikhwan dhamma akan tapi tidak terlihat. Karena ia di atas alif maksur. Begitu juga ketika kita katakan fil mustashfa, kalimat atau isim al mustashfa sebenarnya dia dalam keadaan majrur karena ada harful jar sebelumnya. Alis kedalik. Fil baiti, al baiti majrurun. Apa sebabnya dia majrur? Karena didahului oleh huruf fi, harful jar. Dan tanda isim al-baiti itu majrur adalah kasrah. Nah, kalimat al-mustashfa juga begitu. Tanda bahwasanya isim uh, eh, al-mustashfa ini adalah tandanya adalah majrur. Yaitu kasrah yang tidak terlihat atau kasrah yang muqaddar. <clears throat> Maka ketika kita katakan fil mustashfa al mustashfa ismun majrurun bi fi isim yang majrur disebabkan karena didahului oleh fi karena fi harfu jar wa alamatu jarrihi dan tanda isim ini majrur adalah al kasrah al muqaddarah ala akhirih kasrah yang tidak zahir tidak terlihat di atas huruf alif maksur sementara ini bab yang eh, nanti insya Allah kita akan pelajari setelah kita masuk ke kawaidul lughah. Maka nah, tapi karena di sini perlu penjelasan maka sedikit ana jelaskan dan insya Allah penjelasannya yang lebih rinci akan kita jelaskan pada saatnya insya Allah. Jadi fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa lalu kalimat Amerika fi Amerika Almania dan seterusnya itu semua apa tadi ikhwan isim maksurun ismun maksurun. Dan isim maksurun ini tanda e, harakat huruf terakhirnya tidak terlihat. Semuanya kita e, eh, mukaddarah, kita anggap dia e, ada, akan tapi tidak terlihat. Wallahu a'lam. Baik, balaan nakra kita baca sama-sama. Istami' thumma karir. Istami'u ikhwan thumma kariru. Antum yang di rumah juga e, dipersilakan ikut. al baytu. البيت البيت البيت في البيت في البيت في البيت في البيت من البيت من البيت من البيت من البيت إلى البيت إلى البيت إلى البيت إلى البيت طيب المستشفى المستشفى في المستشفى في المستشفى من المستشفى من المستشفى إلى المستشفى إلى المستشفى أمريكا أمريكا في أمريكا في أمريكا من أمريكا من أمريكا إلى أمريكا إلى أمريكا ألمانيا ألمانيا في ألمانيا في ألمانيا من ألمانيا من ألمانيا إلى ألمانيا إلى ألمانيا طيب أنت تفضل يا أخي الكريم أخي رضوان تفضل اقرأ البيت في البيت من البيت إلى البيت المستشفى في المستشفى من المستشفى إلى المستشفى نعم أمريكا في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا ألمانيا في ألمانيا من ألمانيا إلى إلى ألمانيا جيد نعم jadi di sini antum tidak tidak baca al mustashfu fil mustashfi tidak semua harakat uh, fa-nya tidak berubah karena huruf terakhirnya di kalimat al mustashfa apa ya kawan huruf terakhir di kalimat al mustashfa adalah alif alif maksur maka tidak kita berikan tanda harakat di fa-nya fa-nya tidak berubah نعم فضل يا أخي الكريم اقرأ أنت مرة ثانية ثم نفتح بعد ذلك المجال للمستمع نعم. البيت في البيت من البيت ilal baiti. Nah. Al mustasfa. Sekali lagi ya, al Al mustasfa. Al mustasfa. Al mustasfa. Sin yang kedua, shin. Al mustasfa. Al mustasfa. Baik. Fil mustasfa. Min min Min al mustasfa ilal mustasfa طيب أمريكا نعم في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا نعم ألمانيا ألمانيا ها في في ألمانيا في ألمانيا نعم من ألمانيا نعم إلى إلى إلى ألمانيا إلى ألمانيا جيد بارك الله فيكم أحسنت Ah, Fajri. Dibaca? Silakan. Al-baitu. Dikeras, dikeraskan suaranya? Al-baitu. Naam. Fil baiti. Naam. al baiti. Naam. Ilal baiti. Mumtaz. Al-mustasfa. Sekali lagi ah Fajri. Al-mustasfa. Shinnya diperjelas. al mustasfa al mustasfa Ahsant. Al-mustasfa. Naam. al mustasfa. Ilal mustasfa طيب Amerika Fi Amerika Naam Min Amerika Ila Amerika جيد Almania Fi Am Fi Almania Naam Almania Sekali lagi Min Min Am Min Almania Naam Ilal Almania Ila Ila ألمانيا نعم Masya Allah. ما شاء الله بارك الله طيب الأخير أنت يا فضل يا أستاذ محمد البيت في البيت من البيت إلى البيت المستشفى في المستشفى نعم من المستشفى إلى المستشفى أمريكا في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا ألمانيا في ألمانيا من ألمانيا إلى ألمانيا نعم جيد بارك الله فيكم Baik. طيب نفتح المجال Bagi para pendengar yang ingin membaca, Anda bisa menghubungi di line telepon 8236543. Kita buat kesempatan untuk para pendengar. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kamu di mana? Dengan Umi Isya di Bekasi. Iya, baik, silakan. أم عيسى م- معك الكتاب Ada Ustaz. طيب اقرأي إذن تفضلي اقرأي Al-baitu نعم fil baiti نعم minal baiti ilal baiti. جيد Al-mustashfa fil mustashfa نعم minal mustashfa ilal mustashfa. Umu di kalimat al-mustashfa eh, huruf terakhirnya yang mana Umu? Ah, huruf terakhir, eh, ya yang tidak Alif eh, alif maksura, alif ah, maksur. Nah. Iya, iya. Bu. طيب استمر استمري teruskan. Amri, Nah, Amerika جيد fi Amerika min Amerika ila Amerika جيد Almania نعم fil fi Almania نعم min Almania نعم. ila sekali ila lagi Almania نعم بارك الله فيكم جزاك الله خير Jazakallah wa iyyakum Assalamualaikum السلام ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka kembali di belakang Mu'isa. Silakan bagi para pendengar yang ingin membaca tamrin yang kelima. Dan bagi Anda yang memiliki kitab atau buku yang lama atau buku yang baru sama dengan halaman 45. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Om? Umu Aziz di Ciganjur. Ciganjur, tay. Silakan. Umu Aziz, silakan dibaca. Ikra'i, tafadhali. Ya, Al-baitu fil baiti. Nah. Minal baiti ilal baiti. Nah. Al-mustashfa. Nah. Fil mustashfa. المستشفى جيد إلى المستشفى نعم إلى المستشفى أمريكا في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا نعم ألمانيا في أم ألمانيا نعم من ألمانيا إلى ألمانيا طيب بارك الله فيكم جزاك الله خير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi para pendengar yang lain kita masih berikan kesempatan untuk tiga penutupan kembali di 8236543. Kemudian yang keli, kelima dari pelajaran yang ke-8 halaman 45 baik kitab yang cetakan lama atau yang terbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa umum di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Iya, baik, silakan. Tafadhali Umu Akmal. اقرأي Ya, naam Pak Ustaz. Al-baitu نعم fil baiti minal baiti ilal baiti al-mustashfa fil mustashfa نعم minal mustashfa ilal mustashfa Amrika نعم fi Amrika min Amrika نعم ila Amrika Almania نعم fi Almania جيد min Almania نعم ila ila Almania طيب بارك الله فيكم جزاك الله خير Syukran Pak Ustaz Apa? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan kesempatan bagi pendengar ikhwan yang ingin mencoba di 8236543. Assalamualaikum. Salam Ya, dengan siapa di mana? dengan Umi Ilham di Tiwaringin Umu Ilham di Jatiwaringin. Silakan. تفضل أم إلهام Syukran Ustaz Al- Al-baitu نعم fil baiti نعم minal baiti جيد ilal baiti نعم al-mustashfa Fanya agak dipanjangkan Al-Mustashfa al-mustashfa نعم fil mustashfa نعم minal mustashfa نعم ilal mustashfa جيد Amrika fi Amrika نعم min Amrika نعم ila Amrika نعم Almania جيد fi Almania نعم min Alma min Almania جيد ila Almania طيب بارك الله فيكم Syukran Ustaz Afwan. Assalamualaikum Assalamualaikum السلام ورحمة الله Baik. Satu penelpon kembali di 8236543, tamrin yang kelima, pelajarannya ke-8. Dan sama halamannya baik cetakan yang lama maupun yang cetakan, cetakan yang terbaru. Silakan. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Anak Ahmed dari Condet. Iya, baik. Pak Ahmad Nah, silakan Pak تفضل اقرأ lagi main di kitab آه، ما عندكم كتاب طيب لا بس طيب أنا أنا أقرأ ال- أنا أقرأ النص وأنت apa gua? تكتب طيب تفضل اقرأ ما تكتب Nah, البيت نعم في البيت جيد من البيت إلى البيت نعم المستشفى نعم في المستشفى من المستشفى إلى المستشفى طيب علامة الإعراب هنا يا أحمد في نعم. المستشفى نعم. المستشفى هنا ما موقف إعرابه هو مجرور ولا مرفوع آه، اسم مجرور مجرور آه. وعلامته وعلامته ماذا مجرور بإيه مجرور بماذا آه. مجرور ب بسبب آه. ماذا بسبب في أليس كذلك نعم نعم طيب علامة طيب. جره ما هو علامة جره علامة جره آه ألف مقصورة آه لا الكسرة آه طيب. الكسرة الز... آه، المقدرة آه طيب لا بس استمر استمر لا بس أمريكا نعم. أمريكا من أمريكا لا إلى أمريكا beri panjang sedikit min Amerika أه نعم أستاذ أمريكا نعم في أمريكا نعم من أمريكا جيد إلى أمريكا نعم ألمانيا ألمانيا ألمانيا طيب في ألمانيا نعم من الألمانيا آه، مرة أخرى sekali lagi min من ألمانيا نعم إلى الألمانيا لا إلى ألمانيا إلى ألمانيا طيب بارك الله فيكم جزاك الله خيرا Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bapak Ahmad di Camdet. <clears throat> Baik, Ustaz. نعم Lanjutkan kembali. kita lanjutkan اقرأ واكتب اقرأ واكتب ما معنى اقرأ فجري ما معنى اقرأ واكتب dan tulislah ahsanta ditulis nggak Fajri di rumah Fajri Itu alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ikhwan dan akhwat studio dan juga yang lainnya insya Allah menulis eh, semua tugas yang diminta selalu ditulis. Karena eh, di salah satu kelemahan pembelajaran kita di radio ini adalah tidak adanya uh, evaluasi tertulis. Sehingga sulit bagi kita untuk mengetahui bagaimana kemajuan antum dalam tulisan. Nah ini dikembalikan kepada inisiatif dan kesungguhan ikhwan dan akhwat yang belajar di rumah. Iya. Juga jangan kalah dengan Fajri SD ah, iya, baru SD kelas Fajri baru SD ya. kelas 4. 4, Masya Allah. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang umurnya 40 tahun ke atas mungkin <laughs> atau lebih tinggi daripada Fajri lebih bersemangat insya Allah. Sehingga nanti kalau antum e, sudah cukup banyak PR tulisan yang antum tulis, antum coba lihat halaman pertama ketika antum pertama kali menulis Lalu lihat halaman terakhir tulisan antum. Nanti insya Allah jika antum rutin menulis, antum akan lihat semakin uh, semakin hari berlanjut antum lihat tulisan antum makin halus dan insya Allah makin uh, bagus. Dan ini sekali lagi dikembalikan kepada inisiatif dan kesungguhan antum masing-masing sehingga tidak sini tidak ada sama sekali uh, evaluasi atau tidak ada sama sekali cara bagi kita untuk melihat kemajuan antum, maka antum sendiri yang menilai kemajuannya. Adapun kaidah-kaidahnya mungkin ini yang di antara kelemahannya kita tidak bisa membahas lebih banyak tentang kaidah-kaidah penulisan. Ya, antum sekali lagi ini antum berinisiatif untuk segera mencari buku-buku yang berkaitan dengan kaidah imla dan alkitab dan al khat agar antum bisa lihat bagaimana kaidah-kaidahnya dalam penulisan. Baik. Istami' jayidan, istami'u jayidan. Wahid واحد هذا الطبيب من انكلترا هذا الطبيب من انكلترا ما معنى انكلترا يا اخوان انكلترا ما هو انكلترا Inggris. Inggris agak sulit ketika di di apa namanya dipindahkan ke bahasa Arab kadang agak jauh seperti seperti kalimat Jepang ketika kita temukan dalam bahasa Arab al al-Yaban Wallah alam kenapa tidak pakai jim di situ Wallah alam هذا الطبيب من انكلترا ذهب حامد إلى فرنسا ذهب حامد إلى فرنسا فرنسا Perancis bisa kita tebak di sini محمود مريض محمود مريض هو الآن في المستشفى هو الآن في المستشفى ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا عفوا إلى إنكلترا ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا هذا الكتاب لعيسى هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى وذلك الكتاب لموسى ستة هذا المهندس من أمريكا هذا المهندس من أمريكا طيب الآن دوركم استمعوا ثم كرروا يا إخوان هيا جميعا واحد واحد واحد, هذا الطبيب من إنكلترا هذا الطبيب من إنكلترا ذهب حامد إلى فرنسا ذهب حامد إلى فرنسا محمود مريض محمود مريض هو الآن في المستشفى هو الآن في المستشفى ذكرنا الرقم ولا ذكرنا الرقم يا اخوان لا نذكر الرقم طيب, طيب نعيد من رقم اثنان اثنان اثنان ذهب حامد إلى فرنسا ذهب حامد إلى فرنسا نعم، لأن ذكر الرقم مهم يا إخوان ثلاثة ثلاثة يا إخوان ثلاثة ثلاثة محمود مريض محمود مريض هو الآن في المستشفى هو الآن في المستشفى أربعة أربعة ذهب عبد الله من ألمانيا ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا إلى إنكلترا خمسة خمسة هذا الكتاب لعيسى هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى وذلك الكتاب لموسى نعم ستة ستة هذا المهندس من أمريكا هذا المهندس من أمريكا هذا المهندس من أمريكا هذا المهندس من أمريكا طيب الآن نبدأ من أخ أنت يا أخ محمد اقرأ ولا تنسى أن تذكر رقمه اقرأ واكتب نعم واحد هذا الطبيب من إنكالترا نعم اثنان ذهب حامد إلى فرنسا نعم ثلاثة محمود مريض هو الآن في المستشفى شفاه الله أربعة ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا نعم خمسة هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى نعم ستة هذا المهندس من أمريكا طيب أحسنت بارك الله فيك تفضل يا أه، فجري اقرأ اقرأ واكتب واحد هذا هذا الطبيب من الإنكتار Sekali lagi. Yang keras suaranya. Hada tabibu هذا الطبيب من الإنكتار min inkaltarra. من إنكلترا Naam. Ithnan. اثنان Naam. ذهب حامد إلى فرنسا Ah, dhahaba طيب الذي يجد صعوبة في القراءة اكتبوا الأشكال والحركات يا إخوان ذهب اسكلاقي أه فجري ذهب حامد ذهب حامد إلى فرنسا نعم أحسنت ثلاثة ثلاثة محمود مريض نعم وأنا في والآن في المستشفى في المستشفى في المستشفى dikeraskan ah Fajri tidak تدري tidak masalah أربعة أربعة نعم ذهب عبد الله من من من ألمانيا نعم كلاكي ذهب ذهب عبد الله عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا نعم إنكلترا إنكلترا جيد خمسة خمسة نعم هذا الطب الطب هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب لعيسى لعيسى وذلك كتاب لموسى نعم سكلاجي وذلك الكتاب وذلك ال سكلاجي وذلك الكتاب لموسى أحسنت ستة ستة هذا المهندس ليسامبون هذا المهندس هذا المحدث من أمريكا من أمريكا أحسنت بارك الله فيك طيب الأخير أنت يا أخي الكريم اقرأ واكتب نعم واحد هذا الطبيب من إنكلترا sekali lagi هذا الطبيب الطبيب من إنكلترا نعم اثنان ذهب حامد إلى فرنسا جيد ثلاثة ثلاثة ثلاثة نعم محمود مريض هو الآن في المستشفى جيد نعم أربعة ذهب عبد الله من ال... من ألمانيا إلى إنكلترا نعم خمسة هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى نعم ستة هذا ال- هذا المهندس من أمريكا مها ليس مها مها ها هذا المهندس من أمريكا من أمريكا أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير طيب آه الآن أفتح المجال للمستمع إن شاء الله Baik, bagi para pendengar eh, yang ingin bergabung dan berinteraksi secara langsung membaca tamrin atau nas ya Afwan pada halaman yang ke-46 6 bagi kitab yang baru dan yang kitab lama halaman e, eh, 45 ya masih di 45 Anda bisa menghubungi di 8236543 kita angkat telepon yang kedua Assalamualaikum Tes yang kedua ini ya Assalamualaikum Halo, Halo. Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi hmm. wabarakatuh Ya dengan siapa umum di mana Dari Ukti Ari di Karawang Di mana di Ka Karawang Karawang ya Jelas suara di Jelas suaranya ya di sana. Alhamdulillah jelas. Baik. Eh Uh, hari ada bukunya? Ada Ustaz. Ya, tafadhali ikra'i, tafadhali ikra'i. Silakan dibaca. Wahid. Hada tabibu minal inkal taro. Sekali lagi Ustaz, Hada tabibu. Hada tabibu minal min hada tabibu min inkal taro. Jayid. Laras. Taib. Isnan. Isnan. Naam. Zahaba <clears throat> Hamidun ila Hamidun. Zahaba Hamidun ila far Faronsa. Naam. Jayid. Salasa. Jayid. Mahmudun maridun. Sekali lagi ukhti. Mahmudun. Mahmudun maridun. Naam huwa anna fil mustasfa. Sekali lagi waktu huwal ana. Huwal ana fil mustasfa. Jaid. Arba'ah. Nah, pendek arba'ah. Arba'ah. Nah, banyak jangan panjang. Arba'ah. Arba'ah. Baik, labas. Zahaba Abdullah minal Almania ilal inkal ila inkal taro. Nah, ukti tolong diperhatikan e, isim yang tidak ada alif lamnya jangan dibaca eh, al alif lamnya. Seperti kalimat min Almania, jangan dibaca min al Almania, tapi min Almania. Sekali lagi ukti, zahaba Abdullah Zahab Abdullahi min Almania Naam. ila il ila in alkaltaro in kaltaro ila in kaltaro naam jayid khamsa naam Hada kitabu li Isya. Sekali lagi ukti. Hadal kitabu. Hada kitabu li Isha. Naam. Wazalikal kitabu li Musa. Li Musa. Wadalikal kitabu li Musa. Naam, jahid Sita. Naam. Hadal muhandisu minal Amerika. Sekali lagi, min. Hada muhandisu min Amerika. Naam, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telepon selanjutnya. Saat mungkin diminta untuk menerjemahkan juga, saya. Baik, ya. silakan. Bagi para pendengar yang lain silakan di 8236543 membaca ya untuk masih pelajaran yang ke-8 bagi para pendengar yang memiliki kitab cetakan nama di halaman 45 dan cetakan yang terbaru di halaman 46. Kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Umu di mana? Uh, Umu Aziz Ganjur. Oh, yang tadi ya? Iya. iya. Alhamdulillah masuk dua kali Umu Aziz. Umu Aziz, uh, tadi seperti permintaan ah, San tadi ya, diterjemahkan sekalian. Oh, ini Sabar. penting. Eh, silakan. Uh, wahid. Wahid. Wahid. Nah. Hazat tabibu min inkaltara. Inkaltara. Min, min inkaltara. Baik, labas. Dokter ini dari Inggris. Dari? Inggris. Jadi Inggris, ya. Zah, eh, eh, Isnan. Nah. Zahaba Hamidun ila Faransa. Jahid. Uh, Telah pergi uh, Hamid, pergi ke Prancis. Ke Prancis, nah. Nah, san. Uh, hmm, Teruskan. Salasa. Salasa. Salasa mahmudun maridun huwa huwa huwa ana Sambung. hual huwal huwal ana fil mustashfa nah Mah, Mahmud sakit hmm. dia hmm. sekarang di rumah sakit Taib sant, hmm, Arba nah Zahaba abdullahi min al min Almania ila ingkal tarro. Nah, terjadi? Telah pergi hamba Allah nah, dari Jerman ke Inggris. Nah, namanya Abdullah. Oh, Tidak usah, tidak usah terjemahkan. Abdullah pergi. Uh, uh, Nah, baik lalas hazal kitab sekali lagi hazal hazal kitabu nah li Isa nah. wa zalikal kitabu li Musa nah jaid terjemah buku ini kepunyaan Isa milik Isa nah teruskan dan buku itu kepunyaan Musa. Taib Hasan. Al-akhir. Siddah. Nah. Hazal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Dari Amerika. Ahsantum. Barakallahu fikum. Apa Ustaz? Anda mau tanya, ya. Bos? Ini yang nomor dua ya, Isnan. Apakah ini ada ini Ustaz apa? Fi'il dan fa'il. Iya. apa itu Ustaz Fi'il dan iya. fa'il? Iya. Bukan Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Oh, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya bisa sampai 1 2 jam ini sebenarnya. <laughs> tapi eh, pertama pertanyaan ini eh, bukan pada waktunya. Artinya nanti insya Allah pada waktunya kita akan belajar itu. Ya, tapi tidak mengapa kalau kita jelaskan secara eh, sederhana, secara global. Fi'lun wa fa'ilun. Apakah di sini ada ada fi'lun wa fa'ilun? Sebelumnya ma'ana fi'lun? Fa'ilun itu kata kerja. Adapun fa'ilun itu jika kita terjemahkan dalam bahasa kita artinya subjek atau pelaku. Dalam setiap eh, kalimat bahasa Arab itu biasanya satu kalimat atau satu jumlah bisa dimulai dengan kata kerja atau juga bisa dimulai dengan kata benda. Dan jika kalimat itu dimulai dengan kata kerja, maka biasanya setelah itu akan datang subjeknya atau pelakunya. Jika ada fi'lun maka ada fa'ilun. Jika ada kata kerja maka ada e, fa'ilun, subjek atau pelakunya. Dan di sini kalau dilihat di nomor dua, zahaba hamidun. Hmm, zahaba itu fi'lunnya, itu kata kerjanya. Hamidun itu fa'ilnya, pelakunya yang yang melakukan pekerjaan pergi. Fa'ilunnya adalah Hamidun. Zahaba fi'lun Hamidun fa'ilun. Zahaba kata kerjanya Hamidun fa'ilunnya itu uh, pelaku atau subjeknya. Wallahu a'lam. Baik, naftah, nazal naftah Iya, kita masih berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain. Silakan di 8236543. Kita angkat telepon ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Umu? Alfira. Ah, oh, Vira. Eh, kelas berapa Vira? Kelas 2. 2 SD? Masya Allah. Masya Allah. Taib. 2 SD. 2 SD ya? Bukan 2 SMP, 2 SD. 2 SD atau 2 SMP? 2 SD. Oh, 2 SD ya. Santai, silahkan. Di mana nih Afwan? Vira di mana rumahnya? Di Bekasi Barat. Bekasi Barat. Bekasi Barat. Ya, Fira ada bukunya, sayang? Ada. Dibaca? Hazatolibu min Iya, sekali lagi sayang. No, lihat nomor satu Wahidun. Wahid. Mm -mm. Hada talibu. Mm -hmm. Min. In Teruskan. Taro. Taib. Dibaca sekali lagi, Fira. Hada tabibu. Hada tabibu min inkal taro. Nah, kalau begitu ini aja ya, Ustaz yang baca ya. Fira ikutin ya. Iya. Ya, siap. Isnan. Yang keras suaranya Fira. Isnan. Isnan. Nah, zahaba Hamidun. Zahaba Hamidun. Ila Faransa. Ila Faransa. Bagus. Jaid Salasa. Salasa. Mahmudun maridun. Mahmudun maridun. Huwa ana fil mustashfa. ana fil mustashfa. Mumtaz. Arba'ah. ذهب عبد الله ذهب عبد الله من ألمانيا من ألمانيا إلى عفوا إلى إنكلترا إلى إن إنكلترا إنجلترا Hmm, agak sulit ya. Khamsa. خمسة Hmm, yang keras suaranya, Fira. Khamsa. خمسة Bagus. Hadal kitabu هذا الكتاب li'Isa. لعيسى Wa dhalikal kitabu وذلك الكتاب li Musa. لموسى Masya Allah. Sittah. ستة Hadal muhandisu هذا المهندس min Amerika. من أمريكا Ya, mumtaz. Bagus sekali. Syukran Fira. Jazakallah khair. Iya, sekian jazilan ya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Kita berikan kesempatan yang lain bagi para pendengar di belakang Adik Vira di 8236543 dan masih di pelajaran yang ke-8 halaman 46 bagi kitab atau cetakannya terbaru dan halaman 45 di cetakannya lama. Kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu anissa di Bekasi. Baik. Uh, silakan Umu anissa kita ma'aki? Ada Ustaz. Baik, silakan. Tafadhali. Iya, makasih. Iqra' wa tub. Naam. Rokam wahid. Naam. هذا الطبيب من إن إثنان ترجمي artinya نعم ini dokter dari Inggris طيب إثنان ذهب حامد إلى فرنسا نعم Hamid pergi ke Prancis. Uh, eh, salasa. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Jaid. Mahmud sakit. Naam. Dia sekarang di rumah sakit. Mumtaz. Arba'ah. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltaro. Naam. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Ke Inggris, Mumtaz. Khamsah. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Nah. Ini kitab milik Isa dan itu kitab milik Musa. Mumtaz. Hadzal muhandisu min Amerika. Nah. Ini arsitek dari Amerika. Mumtaz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, satu penelpon kembali kita berikan kesempatan di 8236543 dan Ikhwan Silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa umum di mana? Dengan Ita Ustaz. Di mana? Di Serengseng Sawah. Serengseng Sawah. Baik. Silakan dibaca. Ya. Wahid. Hazab tobibu min inkal taro. Nah. Dahaba. Isnan. Eh, afwan terjemi awalan. Okay. Diterjemahkan dulu. Ya Ustaz. Dokter ini dari Inggris. Zaid. Isnan. Zahaba ila ila فرنسا Ya. Hamid pergi ke Perancis. Nah. Salasa. Salasa. Salasa. Nah. Mahmudun maridun. Huwal ana fil mustashfa. Nah. Mahmud sakit. Dia ya. sekarang di rumah sakit. Nah. Arba'ah. Zahaba Abdullahi minal min Almania ila ingkal taro. Nah. Abdullah pergi dari per, dari Jerman ke Inggris. Jaid. Khamsah. Hadal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Ya. Ini kitab Isa dan itu kitab Musa. Kitab milik Isa. Oh, kitab, kitab. ya. Ini kitab milik Isa dan itu kitab milik Musa. Nah. Hadal hadal muhandisu min Amerika. Sita, maaf Ustaz Pak. Taib. Sita. Hadal muhandisu min Amerika. Taib. Uh, insinyur ini dari Amerika. Dari Amerika. Ahsanti barakallah. Ustaz saya mau tanya sebentar ya. arti dari uh, wazir ya Ustaz ya? Wazirun. Ah, wazirun. Wazirun menteri. Oh, menteri. Ya. Wazirun. Ya. Nah. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk sesi yang pertama bagi para pendengar jangan kemana-mana kita rehat sejenak dan akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس الناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Roja, Radio Dakwah, Alusinah Jemaah. Fatawa Mukhtara. Pertanyaan. Apakah pengertian kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ia terdiri dari nafi atau peniadaan dan isbat atau penetapan. La ilah artinya meniadakan seluruh ibadah kepada selain Allah. Illallah artinya menetapkan seluruh ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Adapun kalimat Muhammad Rasulullah maknanya adalah menetapkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, tunduk kepadanya baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengannya baik perkataan, amalan, niat dan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan atau dengan ungkapan lain makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang beliau perintahkan membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan agar beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Fatawa Mukhtarah Pertanyaan Apakah mempelajari ilmu syariat itu wajib? Ilmu syariat ada dua macam. Ada yang wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, yaitu mengetahui apa yang dapat meluruskan akidah dan ibadah seseorang, dan apa-apa yang tidak boleh ia jahil terhadapnya, seperti mengetahui tauhid dan syirik, mengenal pokok-pokok iman dan rukun Islam, mempelajari hukum-hukum solat, tata cara wudhu, dan bersuci dari janabat dan lain sebagainya Atas makna inilah ditafsirkan hadis Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Macam kedua adalah fardu kifayah, yaitu mengetahui semua bab-bab ilmu agama, perincian-perincian masalah dan dalil-dalilnya. Apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه وسلم Fatwa-fatwa ulama Islam Kumpulan fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala Al-ilah huwa al-ma'bud al-haq فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجود بعض الناس وهو غلط ظاهر ومن وسائل الشر الفساد شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحج ركن من أركان الإسلام لكن Lakin min ni'matillah dan masyayikh yang lainnya. Ikuti setiap saat di 107.9 MHz Roja Radio Dakwah على Wal Jamaah. أسألون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رجاء راديو دعوة أرسلنا السنة والجماعة Dengan roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan bagi Anda yang baru bergabung masih dalam pembelajaran eh, kajian edisi malam ini ya pembelajaran bahasa Arab untuk pemula dan saat mungkin kita lanjutkan kembali saja. Fadhal. طيب الآن نخطو إلى التمرين السادس sekarang kita masuk ke latihan ke-6 اقرأ اقرأ استمع جيدا استمع جيدا واحد السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس Sepertinya sudah mulai sedikit demi sedikit harakat atau ashkal, syakal dari huruf-hurufnya sudah mulai dihilangkan. Ini setahap demi setahap antum insya Allah akan dapat membaca kalimatnya walaupun tanpa harakat. Ana ulang sekali lagi. Wahid. As-sabburatu amamat talibi wahiyya khalfal mudarrisi. Man yutarjim lana hadha? Fadal. Tarjim. Ahridwan, tafadal. <clears throat> السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس papan tulis itu di depan siswa Nah, di depan para siswa. pelajar wahia khalfal mudarrisi dan papan tulis itu di belakang pak guru Nah, wahia, hia di sini dia kembali ke papan tulis as-sabburatu dan dia atau papan tulis itu khalfal mudarrisi di belakang al-mudarris di belakang guru. Taib ahsan. Ithnan. Aina sayyaratul mudarrisi? Aina sayyaratul mudarrisi? Antum tulis di atas alif. Di kalimat aina hamzah. Di cetakan baru tidak terlihat hamzahnya. Wallah cetakan nama. Apakah terlihat eh, hamzahnya? Ada. Di cetakan baru ada beberapa kesalahan sepertinya nih. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasati. Hiya amamal madrasati. Terjem ya akh Farid Farihin. Aina sayyaratul Hmm. Baru anda baca dua menit lalu. <laughs> Sekali lagi, akhi. Aina sayyaratul mudarrisi. Nah. Di mana mobil Pak guru. Naam. Iya amamal mudarrisati. Ah, amamal mudarrisati hakada. Iya amamal madrasati. Baik. Dia di depan sekolahan. Sekolah, ahsan. Baik, salatah. Al-mudarrisah dengan al-madrasah memang eh, tulisannya sama. Tapi di sini insyaallah yang benar adalah amamal madrasati. Nah. Salatah. Aina baitul imami? أين بيت الإمام بيت الإمام خلف المسجد بيت الإمام خلف المسجد Ah, Fajri, bisa diterjemahkan Fajri? Silakan. Aina baitul imama. Hmm, imami. Imami. Diterjemahkan. di mana? Baitu, mana baitu? Bait. Hmm. Rumah. Al imam. Di mana rumah imam? Hmm, di mana rumah imam? Bukan di sini imam sini bukan nama ya, kawan ya. Imam sini artinya imam masjid. Baik. Baitul imami terjemahkan. Baitul imami khalfa masjid. Hmm. Rumah imam di belakang masjid. Di belakang masjid, masyaallah Allah. Arba'ah. أين جلس حامد أين جلس حامد جلس خلف محمود جلس خلف محمود نعم نعم يا أخ محمد تفضل أربعة أين جلس حامد di <coughs> حامد دودو نعم جلس خلف محمود Hamid duduk di belakang Mahmud. Nah, Hamid duduk di belakang Mahmud. Walaupun uh, Hamidnya tidak diulang dua kali di kalimat jalasa khalfa Mahmudin, tapi di sini kalimat jalasa kata kerja selain dia uh, mengandung makna kata kerja juga di situ terkandung di dalamnya ada uh, subjeknya atau kata gantinya. Dan di sini adalah kata gantinya huwa dan huwa ini kembali ke hamidun. Nah, ahsant. Khamsah ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب آه من يترجم لنا هذا تفضل يا أخي الكريم ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب عمار pergi ke masjid نعم. kemudian duduk di depan mihrab dan duduk di depan mihrab ما معنى mihrab هنا منبر طيب بغض النظر عن هو شرعي أو غير شرعي ما في طيب طيب الآن kita baca سما يا إخوان جماعة استمعوا ثم كرروا هيا يا إخوان بصوت مرتفع واحد واحد واحد واحد السبورة أمام الطالب السبورة أمام الطالب Nah, bagi antum yang kesulitan eh, atau dikhawatirkan salah baca harokatnya diberi harokat ya, kawan. Tapi insya Allah kalau antum sering murojaah, eh, harokatnya nggak masalah. Yang masalah kalau sering antum tidak murojaah, ini dia. Kalimat as-sabura itu bukan sekali ini saja di- disebutkan oleh sekadalik, Balas. tapi sering. di halaman-halaman berikutnya atau halaman-halaman sebelumnya sudah kita baca. Sekali lagi ya kawan. as saburatu amam talibi. as saburatu amam talibi. Wahia khalfal mudarrisi. Wahia khalfal mudarrisi. Ithnan. Ithnan. Aina sayyaratul mudarrisi? Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya al madrasati. هي أمام المدرسة أنا سنبوم أين سيارة المدرس هي أمام المدرسة أين سيارة المدرس هي أمام المدرسة ثلاثة ثلاثة أين بيت الإمام بيت الإمام خلف المسجد أنا سنبوم أين بيت الإمام بيت الإمام خلف المسجد أين بيت الإمام بيت الإمام خلف المسجد أحسنتم أربعة أربعة أين جلس حامد أين جلس حامد جلس خلف محمود جلس خلف محمود أين جلس حامد جلس خلف محمود عفوا جلس خلف محمود أين جلس حامد جلس خلف محمود خمسة خمسة ذهب عمار إلى المسجد ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب وجلس أمام المحراب ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب Al-mihrab itu sebenarnya artinya ruangan yang sedikit menjorok keluar yang arah ke arah kiblat yang biasanya di negeri ini atau banyak di negeri uh, kaum muslimin dipakai untuk tempatnya imam. imam. Bukan mimbar ini bukan, bukan mimbar apa namanya? Mimbar khutbah. Mimbar bukan, bukan. Tapi itu tempat uh, menjorok ke dalam. Nah, nah ala pembahasannya apakah ini bid'ah atau sunnah? Oh, ini bukan bukan tempat itu Taib. Taib. Taib. Taib. nanti eh, sebentar Eh, sebelum kita buka untuk para pendengar di sini ada eh, beberapa kalimat yang sering terulang. Kalimat apa ya, Khan Ada kalimat amama, ada sekedalik. Lalu ada khalfa. Amama dan khalfa ini eh, di sini seakan-akan dijelaskan kepada kita isim setelah amama dan khalfa menjadi majrur. Apa sebabnya? Amama, khalfa, khalfur jar? ليس حرف الجر وإنما ظرف ظرف مكان وظرف مكان اسم وليس حرف ظرف مكان itu isim bukan harf jadi bukan harf jar Beda dengan fi, ala, min. Ini semua adalah harful jar. Akan tapi kalau di amama dan khalfa adalah zorf zarfu makan, zarfu ini ya. dan dia adalah isim. Namanya Zarf itu adalah kata tunjuk makan tempat. Kata tunjuk tempat. Kata keterangan tempat maksudnya. Kata terangan tempat. Amama, amama mana amama? Di depan. Di depan. Keterangan tempat di mana? Di depan. Khalfa di belakang. Di belakang. Kata keterangan tempat di belakang. Juga kalimat fauqa lalu tahta ini semua adalah isim atau zarf makan. Maka isim setelah amama dan khalfa dia majrur. Kenapa sebabnya ikhwan majrur? Apa posisinya di situ? Dia idofa. Ya, mudafun ah, mudhafun ilaihi. Sama seperti kalimat baitul mudarrisi. Al mudarrisi di situ baitul mudarrisi, al mudarrisi itu majrur. Apa sebabnya majrur? Karena posisinya dia mudafun ilaihi. Maka amama at-talibi wa khalfal mudarrisi at-talibi dan al-mudarrisi huna di sini majrurun karena dia posisinya sebagai mudafun ilaihi bukan majrurun bi harfi jar, bukan. Tentum? Fahim. طيب طيب نفتح المجال للمستمع Tapi bagi para pendengar yang ingin membaca pada nas yang terakhir di pelajaran 8 ini di 8236543 tafadhol kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa umum di mana? Umu Umayyad Ciledug. Ciledug Baik. تفضلي أم أمير اقرأي Nah. Uh, Wahid. taburatu amamat talibi wa khalfal mudarrisi. Baik, terjemi awalan. Papan tulis itu di depan pelajar nah. dan dia di belakang uh, guru. Nah, dia di sini kembali ke siapa? Iya, uh, iya ini. Eh. kembali ke siapa? Kembali ke apa? Oh, papan tulis ya. Papan tulis. Ya. Oh, dia di, posisinya dia di depan di depan murid, di belakang guru. Nah, silakan teruskan. Isnan. Nah. Madrasati. Nah. Uh, di mana uh, mobil guru? Se sebentar, dibaca dulu Umu. Oh, ah, iya. Aina. Uh, Madrasah. Isnan nomor dua. Aina. Kanan. Hmm. Oh, putus-putus suaranya sepertinya. Iya. Halo, kepada Umu Umer ya. Afwan, uh, diulang kembali agak sedikit dari apa tempat yang mungkin sinyalnya agak. Mungkin eh, pakai HP mungkin. Ya? Baik, silakan. Terputus-putus sepertinya Umu Umer. Afwan, tidak terdengar di sini. Oh, ya. ya diulang kembali coba Umu. Isnan. Iya, silakan sayyaratul mudarris yeah. mudarrisi Naam Hiya amamal madrasati Naam, mumtaz Diterjemahkan, terjemi Di mana mobil guru Naam Dia di depan sekolahan Sekolah, naam Salasa Salasa Aina baitul imami Naam Baitul imami khalfal masjidi Naam rumah imam. Nah. Rumah imam di belakang masjid. Nah. Arba. Ya. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Nah. jawain juga, Ustaz. Ya. Di mana uh, uh, duduk di mana Hamid? Nah. Uh, duduk di belakang Mahmud. Taib. Khamsah. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa Wa jalasa. Sekali lagi Ummu. wa jalasa amama mihrabi. Jaid. Eh, eh, eh, Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mimbar. آه، نعم طيب لا بس محراب نعم طيب عفوا Assalamualaikum. السلام Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perintahkan kembali bagi para pendengar yang lain, silahkan. Di 8236543 kita berikan kesempatan untuk Ikhwan silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya silakan. Dengan siapa kamu di mana? Umi Iza, boleh lagi nggak Ustaz? Oh yang tadi ya? Nah. Baik, ya, silakan. Dibaca, tafadhali. Wahid. As-saburatu amama talibi wa wahiya khalfal mudarrisi. Nah. Diterjemahkan Ustaz? Ya. Baik, istimewa. Papan tulis itu di depan guru dan hmm. di belakang di, di depan siapa? Uh, di depan murid ya. dan di belakang guru. Nah. Aina saya Rasul Mudarisi di mana mobil guru Iya, Amam Al Mudar Madrasati. Iya. Uh, dia di belakang, uh, di depan uh, sekolah. Sekolah. Nah, uh, uh, Umu, anak berikan Umu hanya tiga oh. nomor saja Umu ya, tidak mengapa ya? Oh ya. Ya, silakan baca yang terakhir nomor tiga. Aina baitul Aina baitul imami. Nah. Baitul imami khalfal masjid. Nah. Di mana rumah imam? Ya. Rumah imam di belakang masjid. Di belakang masjid. Baik, barakallahu. Syukran, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin eh, yang sudah ber, me, menelepon mungkin memberikan kesempatan kepada yang sulit iya. masuk teleponnya mungkin. Iya. Bisa jadi banyak ikhwan yang pengen menelepon tapi agak sulit masuk. Iya. Ya. Bagi para pendengar yang lain kita masih akan beri, masih berikan kesempatan di 8236543. Ya, dinas yang terakhir <clears throat> pada pelajaran ke-8. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, dengan siapa akhi di mana? Marwan Di mana? di Bogor. Di Bogor. Ya. تفضل يا أخ مروان اقرأ من رقم واحد واحد السبورة أمام الطالب نعم مرة أخرى يا أخي السبورة السبورة أمام الطالب ممتاز وهي خلف المدرس نعم Eh, Terjem papan awalan. tulis di depan murid نعم dan di belakang guru. نعم Isnan. aina say, aina sayyaratul mudarris di mana mobil guru Ia hiya amamal mudarris hiya hiya amamal mudar madrasati nah sekali lagi ya hiya hiya amamal madrasati nah dia di belakang di depan sekolah di depan sekolah nah salasa aina baitul aina baitul imami di mana rumah imam Baitul imami khalfal masjid. نعم Rumah imam di belakang masjid. di belakang masjid نعم Arba'ah. Aina jalasa Hamidin? Di mana ج- جلس إيه أين جلس Aina jalasa Hamidin? حامد لماذا حامد kenapa مجرور Majrur karena مضاف إليه mudhaf ilaih. خطأ Nah, salah أخي حامد Hamidun. نعم أين جلس Aina حامد jalasa Hamidun? طيب di mana Hamid duduk. Naam. Jalasa khalfa Mahmud. Mahmud. Khalfa Mahmud. Baik. Mahmud ini kerana majrur akh. Marwan. Karena ada huruf dorfu makan. Ada dorf. Bukan huruf dia, ada isim. Nah. Isim. Baik. Khamsa. Khamsa. Zahab Ammar ila al-masjid. Zahab Ammar. Zahab Ammar ila al-masjid. وجلس أمام وجلس أمام المحراب. نعم. amar pergi ke masjid ya. dan duduk di depan mihrab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan satu kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 8236543 sebelum kita angkat mungkin pertanyaan dari pasangan singkat ya Saudara. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa? Di mana? Dengan Abu Aminah di Rawalumbu. Rawalumbu. Abu Aminah Rawalumbu. Baik, uh, silakan Abu Aminah, ikra. Ya. Ikra. Wahid. Naam. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Naam. Isan. Uh, eh, terjem awalan ya, akhi. Papan tulis di depan siswa nah. dan dia di belakang guru. Ahsant. Isnan. Nah. Aina sayyaratul mudarrisi ia amamal madrasati. Nah. Di mana mobil ya. dia dia di depan sekolah. Ahsant. Aina baitul uh, eh, imami. Salasa. ثلاثة Salasa. نعم Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. نعم Di mana rumah imam? Rumah imam di belakang masjid. دي belakang masjid طيب Arba. نعم Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. نعم Di mana Hamid duduk, ya. dia duduk di belakang Mahmud. Nah. Terakhir, khamsah. Khamsah. Zaba Ammar, Zaba Ammarun ilal mas Zaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Taib. Amar pergi ke masjid dan duduk di belakang mihrab. Di belakang apa di depan? Uh, di depan mihrab. Baik, barakallahu fikum. Hayakumullah, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khair kepada Bu Aminah dan kita angkat selanjutnya beberapa pertanyaan yang telah dilayangkan oleh pendengar di pesan singkat. Iya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin uh, merojah dari yang lalu apakah arti dari asikinu dari Ummu Nida di Bekasi asikin mana asikin ya kawan ana fawwid al-jawab ilaikum iya ah pisau nah Baik. pertanyaan selanjutnya Set, uh, dari Tono di Cakung kata antum itu jama atau untuk sendiri Set? ya jama antum kata antum itu untuk jama atau untuk, untuk jama untuk jana, tapi mungkin pertanyaannya mengarah ke ini. E, mengapa kita kadang menggunakan antum untuk hmm. satu orang? Ini biasa terjadi dalam eh, atau biasa digunakan dalam bahasa Arab. Biasa. Biasanya digunakan dalam ada satu tujuan tertentu. Dan yang antara tujuannya adalah e, antum maksudnya ini bentuk pengagungan, bentuk penghormatan biasanya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa kadang menggunakan domir, kata kata ganti nahnu bukan ana. Ini dalam rangka untuk ta'zim, Allah SWT mengagungkan dirinya dan dia berhak untuk itu. Wallahu a'lam. Iya, pertanyaan selanjutnya dari uh, Mubarak ya, Abu Mubarak di Cikunyar. Kenapa Zahaba Abdullah bukan Zahaba Abdullahu? Abdullahi kalau kita rinci Allah itu karena majur karena dia mudhafun ilai. Abdullahi itu ada dua kalimat idhafah. Bukan tadi hada Abdullahi. Abdullahi itu karena ada dua, dua kata. Kata yang pertama abdu itu mudhafun, kata yang kedua Allahi itu mudhafun ilaih dan mudhafun ilaih majrur. Wallahu Baik, selanjutnya Ustaz, kenapa pada Almania yang huruf jarnya min tidak dibaca minal Almania? Minal mania disambung seperti pada minal mustashfa. Atau melihat alif lam di kalimat Almania dan alif lam di al mustashfa. Almania, alif di situ bukan alif lam tambahan, tapi dia huruf aslinya, Almania. Kalau mau ditambah dengan alif al almania al almania dua kali disebut. Jadi yang yang, yang antum lihat ini Al-Mustashfa dengan Almania. Al-Mustashfa itu asal katanya mustashfa, lalu tambah dengan al. As, sekali lagi asal katanya mustashfa lalu tambah dengan al. Tapi kalau almania al alif alif dan lam di situ bukan tambahan tapi huruf aslinya. Allah Dan selanjutnya ما معنى رقم ست رقم نمر الرقم بمعنى آه العدد nomor nomor ya. Saya Ustaz. Ada lagi? Cukup? Iya, ada satu lagi Ustaz. Jalasa bukan jalisun. Kenapa Ustaz? Duduk. Jalasa bukan jalisun. Dari Bisa saja Anda gunakan jalisun. Hmm. Jalasa mahmudun, tapi tidak tidak tidak bisa diletakkan jalisun jika kata kerjanya di depan. La. Jalasa mahmudun. Tapi kalau anda gunakan jalisun, mahmudun jalisun. Nah. Jalasa itu kata kerjanya. Jalisun itu isim fa'ilnya. Nanti insya Allah kita jelaskan pada. Cukup Ustaz. Baik, insya Allah. Uh, eh, pada pertemuan akan datang kita masuk ke adar sutas ya. Dan sebagaimana antum lihat di sini. Harokatnya sudah mulai banyak dikurangi. Kalau di buku cetakan baru, Allah alam cetakan lama, apakah sama? Harakatnya juga dikurangi, itu sama seperti yang, Alhamdulillah. Dan ini satu hal yang uh, positif. Ini secara tahap demi tahap antum mulai uh, tadi awalnya masih digandeng, lama kelamaan dilepas. Dan ternyata antum menyeberang jalan digandeng terlebih dahulu dengan orang tua. Sekarang antum sudah mulai dikit demi sedikit untuk di untuk menyuruh disuruh untuk menyeberang sendirian. Dan ini ini satu hal yang yang nanti insya Allah akan mendorong kita untuk lebih maju dan lebih Eh, sungguh-sungguh dalam belajar. Demikian dari saya. Subhanakallahumma hamdik, syukurlah ilaha illa anta, astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.